Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim asma'in nama ba'du. Eh, Al-Mukarram kang kita hormati bapak kita semua, orang kita semua, Ki Haji Agus Ali Masyuri, sedanten para habae, para ulama, para kiai, wabil khusus Dr. Yusri, mata'akum wa wa ta'ala baqa'akum lil muslimin tamu-tamu undangan yang kami hormati di sini ada Bapak Muhyemin Iskandar semua adik-adik santri yang saya cintai, yang saya hormati. Ini pertama kali saya pakai serban. Ini insya Allah tidak sampai satu menit nanti saya copot. <laughs> Karena e, untuk gus-gus muda itu ada kaedahnya. Katanya dulu pakai serban setelah bisa baca wahab. Kalau sekarang enggak, kalau sudah kaji dipanggil abah ya pakai serban. Saya ini santri sarang mulai kecil. Dulu pakai fikih model usul fikih. Jadi kalau keyakinan Mbah Maimun itu kalau ada santri pakai peci putih itu dimarahin katanya beliau wong desa itu kaji adol tegal adol sawah mbok saingi ketul 5000. Jadi ngelarani kiai itu ngelarani wong desa itu dosa kata gitu. Tapi beberapa kiai pakai peci putih karena sunat. Akhirnya saya sudah haji tapi keterusan pakai peci hitam karena mulai kecil diharamkan terus keterusan gitu. Pakai serban juga gitu, dulu ada kaidahnya katanya boleh pakai ini harus setelah ini setelah ini terus keterusan nggak pakai. Tapi ini alhamdulillah dikasih sama Gus Ali ini saya saya terima. Nah ini IARO apa Tamblik tidak tahu. Eh, teman-teman bahasa Indonesia Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Inggris <laughs> Jadi bahasa Inggris favorit understand juga. Jawa mau dia santai-santai mawon Nah, ini saya tidak tahu, saya harus istighfar atau harus syukur. Karena kenapa saya berpikir ini kalau butuh istighfar nopo syukur, mergi termasuk yang paling saya hindari itu acara seperti ini. Cuma ada dua persen pengecualian, yaitu guru, keluarga, temannya bapak. Ini Gus Ali termasuk masuk kategori temannya bapak. Saya itu berkali-kali diundang acara publik itu tidak pernah mau. Satu mungkin nggak bakat ya, nggak bakat juga nggak ingin. Dua saya tidak cukup punya kemampuan untuk menjelaskan konstruksi Islam yang utuh hanya dalam waktu satu jam. Karena keyakinan saya ngaji itu harus hatam, karena saya ini trauma. Kalau ngaji di depan Musonet bilang kama sayati sebagaimana yang akan datang setelah belajar di belakang kama sabako seperti yang sudah kelewat sehingga gara-gara itu saya kalau sinau itu hatam dari min awali hatta akhiri karena yang satu di depan kama sayati setelah di belakang kama sabako apa kama takotan yang jelas ilmu yang saya tekuni memang ilmu tafsir Gus Ali tahu betul tentang bapak saya ya karena mulai kecil saya ini menangi beliau belum tenar-tenar amat sampai sangat tenar mungkin sampai langit iya, ya khawas begini dulu saya di sarang itu pernah rois takrib rois fatul muin tapi yang menjadi saya tambah alim itu gara-gara gejolokan bapak begini hak di ono wong imami saking semangatnya ngapal hal ataka hadisul ghosiyah Jumat-Jumat itu. Karena dia ingin keren ya pakai surat panjang gitu. Terus dia datang ketika takbir langsung baca Bismillahirrahmanirrahim hal ataka hadithul khosyah. Makmumnya bilang subhanallah. Karena dia agak pede dengan surat yang panjang diganti kuliah ya yuhal kafirun. Makmumnya masih bilang subhanallah. Sampai berkali-kali diganti surat kulhu ya makmumnya tetap bilang Subhanallah. Karena nggak tahu caranya mengingatkan kalau imam itu tidak baca fatihah. Karena ada, ada satu cara yaitu kon ngeling no nopo subhanallah. Akhirnya wonten makmum senekat orang mau coba fatihah. Nah pertanyaan bapak saya, kamu harus berani istihad merubah hanya satu pakem mengingatkan imam tuh pakai Subhanallah. Karena kalau kasus seperti ini nggak cukup diingatkan Subhanallah. Niki adik-adik kira-kira batal buatan ngeling no imam muni orang mau coba fatihah. Kalau sampean bilang batal berarti nggak ada solusinya. Kalau bilang sah itu beberapa kalimat yang dalam pakem sholat itu, nopo membatalkan. Sampean milih batal apa enggak? Nggak polling saja kayak kayak pemilu. Sampai saya tuh cari-cari, akhirnya ketemu juga di kitab Mizan Kubro diterangkan oleh Imam Malik bahwa kalamul musolli, musolli itu ngomong, kalau itu manfaat, tapi jangan ditiru ya. dan darurat, ya dan darurat, maka itu boleh dan tidak membatalkan sholat. Misalnya imam sholat kemudian di bawahnya ada bom atau ada ular kobra kalau nggak ada cara ya mau tidak mau harus diingatkan pakai kalimat karena kalau subhanallah tok nanti gonta ganti surat saja tahu-tahu mati dipatok ular apa kobra sehingga dari kejelukan-kejelukan seperti itu akhirnya saya berpikir sampai saya nyari kitab-kitab al-madahibul arba karena memang nggak cukup Terus pertanyaan kedua kata bapak saya tentang tradisi misalnya orang-orang kampung kalau bikin batu bata itu dari tanah kemudian kadang makjunun bisirjin kadang dicampur dengan apa sirjin nggak usah diterjemah ini sambil latihan bahasa Arab katanya masa pondok internasional nggak bisa bahasa Inggris sama bahasa Arab makjun ya ternyata madhab syafi'iyahnya membolehkan atau nganggap alat tohara itu dua alma wa turab tapi ternyata dalam madhab Hanafi termasuk alatut tadhir atau alatut tohar itu anar, yaitu api. Alasan Abu Hanifah, orang mukmin yang banyak dosanya itu untuk masuk surga itu disucikan dulu di neraka. Artinya anar itu al mutohiroh. Nar itu gunanya mensucikan. Sehingga batu bata karena sudah mengalami proses dibakar, maka berarti suci, meskipun makjunun bisirjin. Ya tapi jangan pakai tayamum pakai apa? nar. Jadi kalau anda mandi junub atau nggak punya wudhu, kalau nggak ada turab sama apa? Air ada solusinya yaitu wudhu pakai nar. Tapi itu jelas haram itu kalau itu karena nggak mungkin nggak ada turab itu udah nggak mungkin. Sehingga ini penting gejolokan-gejolokan para ulama, para guru ini penting. Karena ternyata para nabi itu menjadi pinter itu ya karena digejolok pangeran. Saya punya sekian contoh di kitab-kitab para wali. Ketika datang malakul maut ke Nabi Ibrahim dan akan mengambil nyawanya itu, Nabi Ibrahim tangkle, kue sopo, aku malaikat. onopo, Ditugas no pangeran mencabut nyawa anda. Terus kata Nabi Ibrahim, apa kamu tahu saya ini siapa? Ya tahu, anda Khalilur Rahman, kamu kekasih Allah. Terus kata Nabi Ibrahim, Hal ro'ayta habiban yumi itu habibah. Masa ada kekasih membunuh yang di kasih. Pasti Anda salah. Ya karena malaikat nggak pernah ngaji di sini di progresif ini. Dia tidak bisa jawab. Akhirnya niki kalau pamit niki kalau sembuh niki cekap. niki cekap. Bingung, mboten nih niki bingung <laughs> Akhirnya malaikatnya matur malih teng pangeran. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim logikanya begini. Wahal ro'aita habiban itu habibah. Mosok kekasih kok dipateni kekasih. Terus kata Allah gini, ya sudah bilang gini sama Nabi Ibrahim sama Ibrahim. Wahal ra'aita habiban yakrohu ayal ko habibah. Mosok kekasih kok ora siap ketemu sing di kasih. Akhirnya Israel datang lagi. Balik mana? Balik mana? Gini him, logikanya dibalik sekarang begini gitu. Wahal ro'aita habiban yakrohu ayal ko Habibah. Terus Ibrahim bilang oke okay ya nggak masalah sudah. Artinya apa? Kita ini diajari satu logika. Logika apa saja? Ini Allah. Sehingga ya memang normalnya hidup tuh cerdas. Kata Gus Ali cerdas nyikapi apa? Realitas. Ini penting saya utarakan. Saya punya sekian contoh kecerdasan para nabi. Saya berkali-kali cerita, nabi yang sezaman itu sebetulnya tiga. Tapi yang ilmunya level itu hanya dua. Karena ada yang sezaman yaitu Ibrahim dan Lut. Tentu tidak level karena Nabi Lut itu pernah keponakan Nabi siapa? Ibrahim. Kedua Nabi Musa dan Nabi Harun. Tapi ini juga agak level karena Nabi Harun jadinya Nabi itu karena proposal Nabi Musa. Jadi proposal mulai dulu ya ada. Nah, Nabi Musa kita tahu adalah al-sak. Al-sak itu kalau ngendikan itu lesannya agak cedul. Cedul ya. Cedul. cedul. Ini nanya jejer ke sana. Jadi kalau nggak bisa tanya ya. Bahasa Arabnya pokoknya alfak, cedul ya. Cedul. E, karena Mas ya kita tahu cerita itu Musa yang kecil itu sebeling. Itu nak digendong Fir'aun itu dijabuti jenggote. Padahal masih kecil. Sesuai Fir'aun curiga dasar Bani Israel. Ya. Lama-lama dia memutuskan sepatah ini aja ini jelas darah-darah Israel. Ya. Kita tahu eh, Fir'aun adalah orang Kipti, orang Mesir. Setelah berkali-kali gitu terus tanya gini sama Asia, ini anak ini sudah bisa mikir. Memang dasar Bani Israel jadi gak suka orang Kipti. Oh, orang bah cah cilik biasa gak masalah. Singkat atau terus dites. Dites ada jamroh, ada bara api sama apel. Sebetulnya Musa ini sudah tahu mau ngambil apel. Tapi kalau dia ngambil apel dibunuh sama Firaun berarti bisa bisa membedakan. Akhirnya sama Jibril diarahkan ngambil apa? Api. Api jamroh tadi. Akhirnya agak ditelan terus menjadi lesannya apa? Cedul. Cedul. Ya, Sampai sepuh jadi Nabi tetap begitu. Makanya beliau ngendikan Rabbi sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terus proposalnya itu tadi waj'alli waziram min ahli Haruna akhi. Sebagian ayat lebih jelas lagi yaitu wa akhi Harun huwa afsahu min lisanan fa arsilhu ma'iya rid ayu jadi dan saudara saya Harun lebih fasih berbicara daripada saya. Jadi kualitas ilmiahnya bagus Musa tapi jubirnya itu Harun. Ya kira-kira gak Mbah Lim dulu ya. Iya Mbah Lim. Mbah Lim. Iya. Ya, ya, kita. Gitu. Jadi ini saya jubirnya Gus Ali, saya Harun ini Musa. Maksudnya kaya karena sudah ada nabi. Singkat cerita karena Musa itu ada al, agak alsak sehingga Harun ini ya nggak levelnya. Padahal sezaman sehingga ya nggak pernah bantah-bantahan, nggak pernah adu argumen. Yang benar-benar Nabi sezaman dan kemudian sering adu argumen adalah Isa dan Yahya. Kita tahu umurnya ya imbang, kualitas al ya wal juga imbang. Nabi Isa kita tahu wa yukallimun nasa fil mahdi wa Mulai kecil bisa ngendikan ya sudah pinter. Nabi Yahya kita tahu ya Yahya khudil kitabah bikuwah wa atainaul hukma sobia. Jadi sama-sama pintar. Wahana namil ladunna wa taqiyah. Itu dua beliau ini menjadi satu manhat besar dalam Islam. Itu kalau main ke salah satu kampung, itu Nabi Isa tanyanya aneh. Aina syirarun nas. Orang-orang yang jelek-jelek itu di mana? Orang-orang fasik itu rumahnya mana? Kalau Nabi Yahya tanya, aina khiyarun Orang-orang baik itu di mana? Akhirnya dua beliau ini saling saling berargumentasi. Kenapa kamu tanya aina syirarun nas gitu? Terus Nabi Isa katanya, "Lah kenapa kamu tanya aina khiyarun nas?" Terus kata Nabi Yahya, "Enak kancanan nong soleh, gak ruwet." Gitu. Kan Kancanan nong soleh itu kan enak, gak dibodoni, gak ruwet. Pemenang kancanan nong mati, serai bodoni gitu. Masyur itu cerita Gus Dur. Gus kenapa sering ziarah? Sekancana nunggu urip sumpek. Iya. Wong mati gak tau bejo. <laughs> Wong mati ora tau bejo. Ini teman ziarahnya Bapak. Wong mati ora tau bejo. Ya, iya, iya. Itu ya ini santai-santai saja, relax saja. Karena saya sudah tahu mau ngomong apa. Nanti kalau ingin serius ya ngaji sama saya harus khatam biar nggak jadi korban kama sayati sama kama takotam. Akhirnya Nabi Yahya gantian tanya, kenapa kamu tanya Aina Sirorunas? Itu masyur beliau. Ini dalam kitab Tobakatul Asfiya. Karangan Abu M al-Asfihani. Riwayat Sufyan bin Uyainah, gurunya Imam Syafi'i. Jawabnya Nabi Isa unik. Anak Nabi, saya ini Nabi. Biman zilati topik. Nabi itu ibarat dokter. Uda wil mardo. Di mana-mana dokter itu cari orang sakit. Makanya di NU itu banyak kiai-kiai yang nangani orang-orang fasik. Dakwah nih gue wong nakal-nakal itu ya ada khazanahnya asal gak keterusan katut gitu <laughs> saja. jadi kalau kamu niru Gusme itu sebenarnya konsepnya satu asal ada bukti jadi wali dan tidak katut. Kalau ndak ya sudah usah. Gak usah. gak usah, gak usah. Gak usah wae kata Gus Ali sudah. Kalau gak kelasnya jangan. Sehingga dua beliau itu jadi khazanah besar. Misalnya Anda jadi kiai, di daerah-daerah yang Islamnya sudah maju. Mungkin Anda ini hanya mendapat fasilitas dari Islam. Makanya saya sendiri secara pribadi, misalnya kecelok pinter, tah ringking, tah juara musabaqah tilawatil Quran, kadang dari sekian prestasiku untuk eh umroh mendapat mendapat. Karena kita punya prestasi di daerah yang prestis. Sementara teman-teman kita, makanya ini kalau ada santri progresif yang nggak pinter, tak kasih jazah, tak kasih support. Barokahnya tidak pinter akhirnya hidup di daerah tertinggal. Barokahnya hidup di daerah tertinggal Anda muassisul ma'had, Anda muassisul masjid. Sing prestasi hanya mendapat dari negara, yang tertinggal malah memberi kontribusi. Akhirnya apa? Lama-lama ini yang prestasi coro Jawa ngatok tomak. Saya dapat apa? Sementara yang di desa tertinggal, saya bisa memberi apa? apa? Sehingga Allah bikin wong bodoh itu ya ada rencana besar itu kira. Ya. Jadi mau orang bodoh itu gak ada orang-orang santri yang hidup di daerah-daerah apa? Tertinggal. Men golek prestasi, golek umroh. sambil ambisi mami masjid haram bareng. Terus kapan dakwahnya? Karena yang diburu itu mendapat, bukan member. Ini bahaya sekali bagi Islam. Sehingga tradisi guru-guru kita, nah santri pinter yo ya dilem, santri bodoh yo ya dilem, santri bulat yo dilem, santri setengah bulat ya dilem kabeh kaulane pangeran. Kok ana hikmahe dhewe-dhewe kata Tapi ini bukan justifikasi atau melegitimasi kenakalan anak-anak Anda. Ini mau cerita, cerita ilmiah. Kemudian ada perdebatan lagi. Dan ini nanti terusannya adalah al-ulama warasatul apa? Ambiya. Sayyid Abdul Al-Haddad itu masyur. Kalau ada orang sowan ditanya, kiaimu nak mulang tahu nangis. Buat nanti lereni ngaji bu wong ngono iku. Atine atos ya. Tapi Abdul Hasan Asadili kalau ada orang tamu tanya, kiaimu nak mulang tahu guyu, mboten nate lereni wong ra syukur Jadi ini, ini dua kutub besar. Siapa yang nggak tahu kewalian Abdul Hasan Asadili? Siapa yang nggak tahu kewalian Said Abdullah Al-Haddad? Nah ini kalau Gus Ali sudah dua-duanya guyu ya sering, nangis ya iya. sering sudah. Ini sudah makomen, ini sudah sudah sudah. Majmaul Bahrain kalau dalam ilmu tasawuf. Dan itu mirip perdebatan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nabi Yahya itu happy, hidupnya happy. Kayak bapak saya itu hidupnya happy. Zaman miskin saja nggak pernah susah, Gus. Gak pernah susah. Ya. Bapak saya itu khasnya nggak pernah susah. Mau meninggal saja masih guyon sama saya. Mau kapundut itu seguyon kalian. Ya seneng, ya happy saja. Jadi mirip cerita Jalaluddin Ar-Rumi, beliau mau kabundut, muridnya nangis semua marah-marah dia. Kamu murid-murid yang bodoh. Saya ini mau ketemu kasih kamu tangisi. Ayo joget semua. Makanya kalau ada orang mati kok ceria itu karena madhab Jalaluddin apa? Ar-Rumi. ar Masyur itu. Ini malam pengantin saya, kenapa kamu nangis? Makanya jadi mitos kalau mimpi jadi manten tuh mau mati. Karena kalau Jalaluddin Rumi istilahkan kematian itu adalah pengantin. Umar bin Abdul Aziz salah satu khomisul khulafa masyur itu. Ketika mau kapundut orang nangis semua juga dia marah. Memangnya saya mau kemana kok kamu tangisi? Ilah khairi madhubin ilah, ilah khairi rohimin, ilah arhamir rohimin. Tiba kumpul kon sumpek. Atau mati katanya. Memangnya saya mau kemana? Kan? Ilah khairi madhubin ilah, kedat yang terbaik yang kita tuju. Ini mirip Nabi Yahya. Sehingga Nabi Isa ngkojlok, mali aroka, Mali aroka dohikan anak kata manumi makrilah. Kamu kok sering senyum, sering guyung ngakak-ngakak. Seakan kan kamu tuh tidak pernah akan kena seksa. Nabi Yahya gantian balas. Mali aroka abisan anak kata kena tumir rahmatillah. Lah kamu merengut terus kau orang rahmati pangeran saja. Ini terus jadi antara Abdul Hasan Asyadili dan Sayyid Abdullah al haddad Said Abdullah al haddad juga diikuti banyak kiai. Itu kalau habis sholat tuh masih susah diterima enggak Sholat kita makbulah apa enggak, puasa kita makbul apa enggak, sujud kita makbul apa enggak. Tapi kalau Abdul Hasan Asadili, kalau ada orang tanya gitu dimarahin. Sujud kulo ditampi boten ya Said Abdul Hasan Asadili. Gak usah mikir ngono, ditedir sujud us luar biasa. Orang geruang ditedir sujud, gak usah mikir ditompo tawuran. Lu iya, ketika kita nanti ketemu Allah, prestasi betul gak pernah sujud itu. Sebagai hamba kita bangga pernah sujud itu gak penting ditompo tau bahkan kalau anak-anak muda ini kepengen ditompo niat elek ditompo digajar pangeran terus busu warga terus sama bidadari gitu jadi muni ditompo tapi pikirannya sudah ngayal macam macam kalau madzhab Abdul Hasan Asadi Linda sehingga kitab hikam kita tahu kitab hikam itu adalah dikarang Ibnu Athaillah Asakandari dia muridnya Abdul Abbas Al Mursi dan ini terus muridnya Abdul Hasan apa Asyadili. Itu cerminan sadiliyah murni. Ya saya ulang lagi, itu cerminan sadiliyah apa? Murni. Sehingga beliau ngedikan Masyur itu. Qalilul amali ma'a syuhudil minnah minallah khairun min kasiril amali ya yatit taksir Jadi amal sedikit tapi yakin itu anugerah Allah lebih baik beramal banyak tapi masih merasa salah karena rawonok syukuri. Makanya bapak saya Gus Ali ana wong abangan gelem salat, gak tahu gak disahno sah terus. Ketika ada orang fakir marah-marah tapi rubah gedang wes rubah gedang lah, pokoknya sah terus. Pokoknya sah terus. Ini sangat-sangat sadili berarti. Ini penting saya utarakan supaya khazanah kita itu tidak pernah habis. Karena al ulama warasatul ambiyah, Nabi tidak ada wah warosati tapi warosatul ambiyah, Sehingga semua watak para nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu semua tercermin pada umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cerita paling terkenal tentu Asro Badrin. Tawanan-tawanan perang Badarin mau diapakan? Rasulullah istasyaro Abu Bakrin. Terus kata Abu Bakar, itu keluargamu ya Rasulullah. Hum asyirotuka, hum akoribuka. Ya maafkan saja. Terus ditanya Umar, Menurut kamu gimana Umar? Itu kan orang-orang yang ngusir engkau ya Rasulullah. Yang dulu ingin membunuh engkau, sekarang ketangkep ya bunuh kok repot. Apa kata Rasulullah? Masalu kaya Abu Bakrin Kamasali Ibrahim. Iskola, faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Sing prestasi ya alhamdulillah, sing ra prestasi semoga-moga pangeran akeh <laughs> sepurane. Iya, iya. Sudah gitu iya, ya cara kesali ya sih ngono kok repot. Wa masaluka ya Umar kama salimnu Ifqala bila tadhar alal ardi minal kafirina Daya sudah habisi saja neng dunia kafir Tapi anehnya apa? Rasulullah akhudah bimadhabi Abi Bakar Nabi mengambil pendapatnya siapa? Abu Bakar Karena Nabi kena khitab anit tabi Milata Ibrahim apa? Hanifah Akhirnya terus keterusan Akeh ya NU nak umatnya e salah di Barno Nganti raroh nak salah Makanya kenangan saya sama Mbak Sal Mahfud karena beliau itu sepupu sama Mbak saya di iya. Sahal itu. Kata Mbak Sal gini, hak umpama pantas kata beliau ini, umpama pantas. Pondok-pondok itu tak sertifikat. Kenapa, Mbak? Lah ya akeh kiai gondrong muridnya kalau gondrong kabeh terus kadang rapati sholat jari diulang kali jogo. Engkok neng kali-kali lagi Nabi Khidir gak tau ngaji. <laughs> Lah ngene ku nak ditakoki afiliasine kok NO gitu. Iya. mau beli mau disertifikat jadi distandarkan pokoknya yang gak ono takribe ya NU gitu, ya, karena nanti kalau nggak di sertifikat ini terus khayal-khayal macam-macam ini rata-rata kan afiliasinya juga ngeklaim NU padahal ya itu tadi jadi diulang kali Joko langsung diulang macam-macam ini penting saya utarakan karena standarisasi ini penting caranya gimana kita harus sebanyak mungkin baca khazanah Islam Makanya Imam Ghazali kayak apa pinternya Imam Ghazali? Beliau di akhir kitab Ihya ngendikan wa bi mudawamati mutolaati kitab khilyatil aulia wa tabaqatil apa asfiya sehingga kita akan punya khazanah yang luar biasa saya punya banyak tentang kearifan ya para ulama-ulama dulu di antaranya dulu saya sering diceritani bapak tapi gak paham tapi setelah saya ngaji lama-lama paham beliau pernah didawi badulah gini Nur di sini wong sholat rong rokaat Terus syukur akhirnya sholat lagi sampai empat rokaat. Sangking syukurnya sholat lagi sampai enam rokaat. Seterusnya sampai seribu sholat. Kita tahu itu Said Ali Zainal Abidin. Jadi dia menambahkan sholat itu karena iskon lillah, wasyokon lillah, mahabbatan lillah. Bukan kayak kita, karena ingin sholat seribu rokaat, dibagi sekian menit, terus kenanya dua jam. Jadi kayak kita terawih lah, 20 menit, 20 rokaat, dibagi sekian, kenanya tujuh menit. Pentingnya apa? Meskipun kita tidak akan mengalami seperti itu, tapi kita menjadi tahu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngendikan wakur roto aini fisola. Bahkan Nabi kalau banyak masalah itu Nabi ya tarodat, di dalamnya. Setelah mutarodidan agak panik, Nabi tanya gini sama Aisyah, Aina Bilal, Aina Bilal, Bilal kemana, Bilal kemana. Setelah Bilal notok, tok tok tok tok, ya Rasulullah as-salat. Arifna ya Bilal, Arifna ya Bilal. Saya kasih istirahat ya Bilal, saya kasih istirahat. Karena roh dunia, roh politik, roh kebudayaan, roh dulur bulat kafir. Sehingga bulat mau sitok hubungan sampai Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut as roh rohatul mukmin. Apa yang terjadi? Ashabu Rasulillah ketika Sayyidina Umar ditusuk oleh Abu Lulu Al-Majusi. Tentu pakai kira-kira ya panah yang kayak pancing. Jadi kalau sudah dimasukkan kadu cabut itu sakitnya minta ampun. Apa kata Umar? Nanti cabut ketika saya sholat. Karena sekali sholat in dan setelah itu dicabut nggak terasa, nggak terasa. Ya, kalau sholat kita ada nyamuk ya sudah. Ini penting saya ceritakan sampai ada wali ditawarin Allah silahkan masuk surga tanya ya Allah di surga ada sholat enggak? Kalau tidak ada sholat enggak lah katanya. Karena dia nggak bisa membayangkan nikmat tanpa sholat. Sehingga penting sekali kekaguman-kekaguman ini. Ketika Sayyidina Umar wafat, di antara yang pertama ditanyakan adalah yang bunuh saya siapa? Itu Hulamul Mughirah, kan? Abu Lulu Al-Majusi. Beliau spontan langsung ngendikan gini. Alhamdulillah alladzi ja'ala maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajdatan tuhajuni biha yaumal qiyamah. Matur nuwun Gusti, saya dibunuh oleh orang yang enggak pernah sujud kalau saja dia pernah sujud, saya tidak berani maksudkan dia. Jangan-jangan sujud itu engkau terima, kemudian dia min ahlil jannah. Kayak apa pentingnya kenangan sujud? Rasulullah juga pernah ngendikan nanti kalau dunia sudah ruwet, as-sajdatul wahidatu khairun minat dunya wa mafiyah. Satu sujud lebih baik ketimbang dunia seisinya. Karena itu kelayakan kita sebagai ham, hamba. hamba. Makanya Abu Hasan Asadi ngentikan sudahlah kafal amilina jazaan an kalaka ahlan sudah ditekdir ngamal sudah harus syukur. Kok mikir ditompo tawara ora usah gak penting. Itu <laughs> madhab Abdul Hasan apa? Asyadi. Dan itu ditiru para kiai-kiai kita. madhab Said Abdul Haddad juga ditiru kiai-kiai kita. Sehingga sodako Rasulullah ketika ngetikan al ulama warasatul ambiya. Ini penting saya utarakan karena hazana kita biar tetap kaya. Makanya masyur dalam Manakibul Ghazali kita tahu Imam Ghazali itu orang yang luar biasa, pengarang Ikhya. Saya punya banyak karangan beliau, Al-Arba'in Al-Usul. Tapi yang paling saya cintai tentu Ikhya, kitab Mustasfa, kitab Kuwait Fikih itu, Usulul Fikih itu. Amin eh, Manakibul Ghazali adalah Rasulullah pernah jejer Nabi Musa. Terus Rasulullah ngendikan ulama umati ke Ambia Ibani Israel. Terus kata Nabi Musa, yang benar saja, masa ulama kok kapasitasnya kayak Nabi apapun hebatnya itu nggak mungkin lah kapasitasnya kayak Nabi. Terus kata Rasulullah, ya sudah buktikan saja. Terus dipanggil lah Imam Ghazali. Ketika dipanggil ini katanya Ghazali Ditanya sama Nabi Musa, siapa nama Ghazali? Ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al Ghazali at-Tusi asy Mau jawabnya panjang. Terus kata Nabi Musa, kecangkeman gitu cara Jawa itu kecangkeman ditakoki jeneng kok jawab kakean ya. Terus kata anak Imam Ghazali, ya lumayan saya. Jenengan ditanya Allah sing ya alamu sirra wa akhfa saja jawabnya kelebihan gitu. Apa itu kata Nabi Musa? Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Kola ya asoya atawakkau alaiha wa ahusyu ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Jadi Nabi Musa ditanya, simbok gawa iku apa ini tongkat saya tak pakai ini tak pakai ini tak pakai ini jadi masih banyak kelebihan jenengan di ya. saya akhirnya fakor Nabi Musa Nabi Musa ini ikrar bahwa benar-benar ulama uros, Rasulillah itu keambia ibani apa Israel jadi khazanah-khazanah kecerdasan gini ini penting sehingga ketika ada kemacetan fikih ada kejumudan fikih tugas kita adalah memecahkan kejumudan itu Misalnya begini, ini yang sering dilakukan bapak saya dan Gus Ali. Kancanan wong fasik hukum piye? Ya ora oleh, wong kok kancanan wong fasik. Tapi kalau dibalik, bina wong fasik boleh ndak? Boleh. Syaratnya bina kudu ngancani. <laughs> Jadi dibelokkan gitu aja sudah sudah rubah. Hada huwal fikhu. Yang dikatakan fikih ya seperti Tapi orang-orang yang nggak ngerti detailnya fikih, apalagi usul fikih, fikih itu menjadi rumit. Makanya ahli sunnah itu luar biasa. Ada orang mati karena narkoba atau karena apa itu oplosan. oplosan. Itu kiai cokre cokre. Itu kiai-kiai alim biasa datang. Itu ya biasa mempersaksikan Gih, mayite saya gih. Gih. Padahal orang itu nggak percaya ini orang mati cokre kok apa? Saya. Padahal dia di kiainya bilang gini, wes saya, saya kira nakal. Maksudnya saya sudah mengakhiri semua kenakalannya lewat apa? Lewat kematian tadi. Karena itu doa Rasulullah. Rasulullah itu kalau ngedikan itu luar biasa. Allah maj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Ya Allah jadikan hidup ini ziyadatan li fi kulli khairin. Jadi anggap saja kalau hidup itu berarti potensi tambah baik. Anggap saja kalau mati itu akhir dari segala keburu. Berarti orang cukri ini mati itu baik apa buruk? Baik, karena dia sudah tidak bisa buruk lagi. Makanya saya gih, saya. saya. Nah ini khazanah yang luar biasa. Karena tadi kematian adalah arrohah mingkuli apa? Syarin. Nah ini sesi kedua mungkin ini tinggal seperempat jam atau setengah jam. Saya ini karena biasa ngomong lama. Saya mau menerangkan kalimat tauhid. Ini penting sekali. Kalimat tauhid itu kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zaidul Ma'ad. Ini kitab kesayangan Syed Abdul Al-Haddad. Sampai beliau ngendikan ya letani minha iddata nusakhin li uhdiyaha ilatullah. Semoga saya punya naskah banyak yang mau saya hadiahkan ke santri-santri. Saking pentingnya kitab apa Zaidul Qayyim. Itu beliau men mengartikan la ilaha itu luar biasa. Kalimat ini adalah kalimat super. Allah bikin surga juga demi kalimat ini. Siapa yang menerima kalimat ini maka masuk surga. Yang menolak kalimat ini maka dimasukkan neraka. Kita tahu neraka itu kalau ada batu dicemplung no, itu sampai ke bawah itu nunggu 70 tahun. Kayak apa kedalamannya? Bego siapa saja tidak akan bisa itu bikin apa? Neraka. Karena kalau batu dijatuhkan nunggu 70 tahun itu sampai kok riha. Itu dibikin juga untuk orang yang menolak la Kemudian karena manusia butuh latihan, dibikinlah langit dan bumi supaya didiami manusia untuk menerima konsep la ilaha illallah. Karena manusia butuh pelatih, diutuslah para rasul untuk melatih la ilaha dan kalimat ini ada karena ada orang kafir 70 tahun kemudian dia melafatkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah maka semua kekafirannya dihilang dia. Maka santri-santri yang aswaja ini harus yakin ia adalah kalimatun Dakhala bihal kafiru al Islam. Ini kalimat yang orang kafir 70 tahun saja menjadi muslim. Tapi sekarang banyak gerakan dengan kalimat yang sama malah orang Islam menjadi kafir. Itu kira-kira kelompok aneh nopo boten. Hanya karena la ilaha banyak kelipatok dihukumi kafir. Gara-gara la ilaha illallah bibitung dino diharani kafir. Lewong kalimat ini sing kafir wae dadi mukmin. Sekarang dengan kalimat yang sama yang mukmin jadi Gitu. ini apa-apaan kalau kira-kira gitu cara mantap ini apa-apaan ini penting saya utarakan jadi kepastian tauhid ngendikane pangeran kulil ladzina kafaru iyan tahu yufar lahum maqad salah makanya Abu Hasan Asadili ketika nafsirkan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu itu ai bihadhil kalimah kata beliau kamu harus camkan bahwa la ilaha illallah dan setelah itu kamu baru sah istighfar untuk kamu sendiri maupun untuk orang mukmin siapapun, mukmin mukminah. Kita tahu andekan kita punya keluarga kafiroh atau murtadah sah nggak diistighfari? Tidak sah. Tapi sefasek apapun asal dia min ahli tauhid maka sah diistighfari karena fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika walil mu'minin. Jadi sahnya mengistighfarkan orang lain hanya dengan satu syarat yaitu dia min ahli la ilaha illallah Muhammadur sehingga dalam cerita-cerita kewalian dan ini saya percaya cerita ini karena saya pernah menemukan di Musnad Ahmad, saya menemukan di Ithaf syaratnya Ikhya. Juga di kitabnya Said Muhammad Abu Abdul farid itu. Dulu itu ada wali yang tukang bikin Istanbul itu. Pernah dengar tuh Istanbul itu yang Quran kecil itu. Iya. Kalau sekarang kan dibikin masif, mau lima ngewunan. Iya. Kalau dulu masih asli. Itu Kiai Sarbini itu kayak Pak Khalil Bangkalan jadi karena dia orang penting itu nak diundang orang itu ya engkau nak ditakoi pangeran meni rombongan jadi kayak Pak Khalil juga Mesir gitu terus ditinggal lagi nggak ditakoi pangeran meni ngenteni Pak Khalil ngenteni rombongan ya sudah gitu dong tapi karena beliau terkenal wali ya singkat cerita kalau Soibul Bet ini nggak terima karena pas tujuh hari sampai di sebelah Nusapi apa apa ternyata dia tahlilnya sebentar terus kata beliau Ya sudah semua makanan itu ditimbang pakai pohon kelapa. Yang satu kosongin katanya. Kifatul mizan yang satu atau kafatayin mizan yang satu dikosongin. Beliau datang yang bikin Istanbul tadi. Bilang bis itu sudah jompat katanya. Sudah tinggi bismillahnya. Kata beliau, bismillahku ra genep ae wis pakananmu, apalagi genep kata. Ini penting saya utarakan nanti di cerita yang di kitab Musnad Ahmad ini perlu dicamkan. Saya hafalkan hadis itu. Inna wa ta'ala istakhlasa soro min umati ala ru'usil khola'id. Setelah dipertontonkan, fayan suruh alaihi tis'an wa tis'ina sijillan. Kullu sijillin minha maddul basar. Jadi ketika dipertontonkan itu ada satu box, yang satu boxnya itu sudah sepanjang mata meli melihat. Sudah satu boxnya saja itu mislumat dil basar, sepanjang mata melihat. Apalagi di 99. Terus Allah itu fair, Allah tanya, afalaka uzurun, apa kamu melakukan kesalahan banyak ini punya alasan? Enggak katanya. Azulamat kata badi al hafidun. Apa memang malaikat itu sentimen sehingga salah kamu tok yang ditulis. Kalau kamu nggak salah nggak ditulis. Enggak, enggak ya Allah. Terus kata Allah, bala innalaka inti hasanah. Kamu masih punya satu kebaikan. Ketika Allah bilang kamu punya satu kebaikan, apa kata lelaki tadi? Ya, gunanya apa ya Allah satu kebaikan dibanding kesalahan yang sebanyak itu? Akhirnya kesalahan yang sebanyak itu ditimbang, si timbang satunya itu hanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fato syat asijilat. Semua catatan salah tadi kalah. Kenapa? Fala yaskulu ma'asmillahi ta'ala se'un. Karena di dunia maupun akhirat tidak ada yang bisa mengalahkan kalimah toy. Toy. Tapi sekarang kalimat taibah itu jadi tersangka. Nah ini makanya saya mohon santri-santri hujiyatu ahli sunnah wal jamaah ini harus mustakir roh, harus sabitah, harus benar-benar berargumentatif. Sehingga kita tahu setahu-tahunya bahwa kalimat ini adalah kalimat yang orang kafir saja menjadi muslim. Masa dengan kalimat yang sama orang mukmin menjadi kafir. kafir. Ini penting saya utarakan karena kita harus terus belajar. Caranya gimana? Ya diantaranya tadi belajar kitab ikhya, beberapa kitab. Sehingga khilaf-khilaf fikhiyah, meskipun kita tidak bidangnya misalnya, itu tetap punya kualitas yang luar biasa. Saya sampai sekarang menerima sorogan kitab mahali. Itu di situ ada perdebatan unik. Boleh enggak misalnya jenazah itu diletakkan di belakangnya yang sholat Kata kaul awal nggak boleh. Di mana-mana jenazah itu ya di depannya orang apa? Sholat. Tapi kata kaul sani, ya boleh saja ung jenazah itu tidak imam katanya. Iya. <laughs> Sehingga pentingnya kaul sani adalah kalau anda di Arab Saudi itu jenazah-jenazah tetap di kamar mayat. Kemudian yang sholat ya di depan jenazah. Karena kalau dipaksakan di depan berarti jenazahnya di, dekat apa? Ka'bah. Kayak apa kreditnya Mekah? Nah, meskipun kita tidak melakukan itu karena nanti dianggap aliran apa <laughs> sesat ada jenazah kok di belakang kita sholat apa di depan. Tapi ini ilmu harus kita dengar. Iya. Begitu juga khilafnya kaul kodim dan kaul jadid. Menurut kaul jadid yang namanya sujud itu harus tujuh anggota. Iya. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umir tu an asyuda ala sabati azumin al jabah wal yaden warubaten wal kodamen berarti aljabah satu yaden dua kodamen apa kerubatan dua kodamen dua sehingga kalau kiai kiai fanatik fakih itu anak-anak sujud ngongkrong dipetel-petel loh mergo supaya tujuh apa anggota tapi kata Imam Syafi'i dalam kaul dalam kaul kodim kata beliau wayah tamilu mungkin saja sujud itu cukup pakai jabah karena dalam doa Nabi itu hanya saja dalaka wajhi wasam'i wa basori tidak ada nabi dongo sajadalaka wajhi wayadi warubati wakodami jadi jadi kecerdasan ulama-ulama dulu itu luar biasa sehingga kalau kita baca baca pembanding-pembanding itu lama-lama kita menjadi cerdas ini yang terakhir saya cerita tentang Imam Ghazali dulu banyak orang yang bermadzhab pentingnya uzlah sehingga banyak ulama yang uslah, alasannya kumpul wong serepot tok. Paling gak ngerasani wong lah, minimal dosanya ngerasani wong. Singkat cerita banyak ulama yang uslah kemudian umat ini dipimpin aliran-aliran sesat. Terus ulama yang uslah-uslah itu diparani sama ulama yang sudah jadi wali. Ya akalatal hasis karena dia di hutan sehingga makannya hanya rerumputan. Tarottum ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aidil mubtadi'ah. Betul uzlah itu baik tapi membiarkan umatnya Nabi dipimpin orang-orang yang sesat. Makanya kita terima kasih sekali Gus Ali ada di antara kita, membimbing kita, membina kita. Jangan terus dunia wis rusak tinggal nawa tidak bisa. Ini umatul Rasulillah. Ummatun marfumah, ummatun mahfudzah, ummatun mar'iyah. Insya Allah, apapun kondisinya kita tunggu ini. baik dalam skala negara, masyarakat maupun kultural. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.